Dan pangapunten Iqra iku ndadekno pinter, bismi rabbik iku ndadekno bener. Iqra tanpa bismi rabbik pinter tapi gak bener, akhirnya kebli. Eh, sing ngerusak negara niki wong bodho apa wong pinter? Sing banter sing garakne rusake negara niki wong bodho apa wong pinter? Pinter, wong pinter iki nek gak bener bahaya. Maling nek pinter, masyaallah. Allah. Duwite negara triliunan tek ya gara-gara maling sing pinter-pinter kuwi. Maling nek bodoh, ya Allah, maling bodoh arep nyekel pitik, arep nyolong pitik ora pitike sing kecekel wong dheke sing kecekel. Makane sampeyan nek goblok-goblok ora usah dadi maling. Ini apa jadi maling pinter rose mesisan ngono lo Lah bener nih orang pinter niku akhirnya on, gerget ke, Tekan tiba Tekan buri, harap nyanti harap mengarap Bener to gue, Nah, tapi yang nganyel ke yang gregetke yang nunggu jenenge. Dari mana? Dari belakang. Mau ke mana? Mau ke depan bener tapi yang greget no wong ngono oi rumahnya mana ora tak gowo <laughs> ya bener nek omahe digowo bekecot tapi lang greget no wong to ngono halo ya Allah ya Karim ya bener ya pinter ya pinter ya nah dengan laboratorium rohani kegiatan-kegiatan agama semacam ini diharapkan manusia itu punya kesadaran yang tinggi bahwa manusia itu punya keterbatasan karena manusia itu memang sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya kuasa, ketika merasa dirinya mampu. Iku watake menungso. Hmm, duwe bondo akeh sidik punya harta akeh sidik ngono iku kawaya. Pleta, plete. Sugih ini ngene kawaya, pleta. Plete petentang. Hmm, pengkerak. Padahal kuwabeh ada gadane Gusti Allah. Ngene apa nggih? Maka yang kaya jangan sombong. Kok sombong sebenarnya kita itu punya apa sih? Kita itu sebenarnya punya apa sih? Sih, wong sedaya kagungane Gusti Allah. Wong kadang duwe ilmu sithik, pinter sithik ini yang melewete, padahal ilmu kabeh teko Gusti Allah. duwe ilmu e kok sombong. Ilmu kabeh teko Allah. Mulane aja sombong sing pinter-pinter. Kok sombong? Kita itu sebenarnya tahu apa sih? Ora ngandel nek ilmu teko Gusti Allah. Gusti Allah njabut ilmu gampang. Wong pinter-pinter lho, top-top ngono iku lho pengen dicabut ilmune karo Gusti Allah. Ha numpak sepeda motor ora heleman, kebreset watu, glodak sirahe ketatap watu terus geger otak. Ya ngene kok. Karek lolek lolo. Iki cukup ora ya waktune ya diringkes-ringkes ae. Punya punya iya ya. dua pangkat sithike sombonge raka karuan padahal pangkatmu lho sak pira dhuwure sih punya kekuasaan dikit aja wis raka karuan polae padahal kekuasaanmu lo bertahan berapa lama si boleh kamu menyombongkan apa-apa yang kamu miliki tapi sadar sadar sadar semua milik Allah ente-ente aneh yang muspro coba yang bisa punya beli yang bisa beli pakaian yang mahal-mahal kayak pakaiannya penyanyi gue bawa lunas mbah banggakan pakaianmu terserah masih bu kengenang ngenang ini rapopo ngenang ini rapopo silakan dibanggakan pakaianmu yang mahal yang bagus itu tapi sadari yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini adalah kafan collection yang punya kendaraan mewah silahkan dibangga-banggakan monggo tapi harus sadar kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini adalah pendoso airlines itu penerbangan yang tepat waktu bebas hambatan nggak pernah delay nggak pernah mengalami penundaan anti tilang rumahmu magrong-magrong ah kayak omai Pak Wakil Bupati pirang-pirang omai bangga no sak karpe sampean tapi sadari tempat tinggal terakhirnya adalah di perum kuburan apa sing arep dibangkong iso tuku panganan lezat panganan nikmat terus karepmu pamer pamer ke, bangga bangga ke. tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuma kapas apa ana mayit dijejeli gedang goreng mulane ra usah mlete-mlete dadi wong pangkat jabatan dibangga-banggakan silahkan tapi jabatan dan pangkatmu terakhir kali yang cuma almarhum almarhumah itu arep nyapa to Uy, Maka di sini sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati tadi, perlunya kita untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Yang ulama ya bekerja di bidang agama. Ui. Subhanallah. Yang kiai, yang ustadz, yang punyai ustadzah bekerja membangun Kabupaten Rembang ini di bidang agama yang ahli-ahli ekonomi ya bekerja di bidang perekonomian meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nanti yang ahli hukum bekerja di bidang hukum yang TNI Polri bekerja di bidang pertahanan dan keamanan terus kompak wes wes wes yang pertama pokoknya dengan ilmu bukan hanya bisa menahan diri tapi juga harus tahu diri ini orang bagiannya ya ojo ngeroyok eh, mbah paham sama tidak ngomong bukan hanya bisa menahan diri tapi juga harus tahu diri kaya aku misalnya kok karo Pak Bupati diangkat di no kepala bagian administrasi lah malah korat karet Kabupaten Rembang wong ora bagianku no lo. aku juga harus tahu diri ya mohon maaf Pak Bupati ini bukan wilayah saya ngono lho bagiannya sampean apa ya nampa amplopan Lho negara iki kan yo ngono to. Lah kaya wong wong kaya aku ngene diangkat dadi menteri koordinator bidang perekonomian. Ya sida malah korat-karit perekonomiane negara. Wong ora wilayah wong aku kulino ngulangi alif fatka alif kasra ya alif dhamma u a i u. Tugasku ngono didadekno menteri ekonomi. tugasku ya mau bakas robi bakat doma bu Babi Bu, alif ya sukan fatkah I lam fat sukan fatkah love ya doma you I love you alif ya sukan fatkah I mem sin sukan kasrah miss ya doma you I miss you tugasku ngono kuwi kafat kaka kaf kasroki kaf domaku kakiku mem Ma, Tak tapat kata mem domamu matamu <laughs> yang kedua iki penting biadlil umara dengan keadilan para pemimpin orang-orang yang mempunyai kekuasaan adil di bidang ekonomi adil di bidang politik adil di bidang hukum adil di bidang sosial adil di semua bidang Allahumma sholli ala Muhammad mikir kok nerang na pemimpin sing adil gini gak hati-hati bahaya soalnya ini ada pemimpin teko tapi siap digebuki kok Pemimpin harus mampu menahan diri untuk tidak lebih mementingkan kelompoknya, mementingkan masyarakatnya secara luas. Ke ke apa ya enak ya? Kemampuan mengendalikan diri sebagaimana yang didapat dari pelajaran berpuasa. Hakikat pengendalian diri orang yang berpuasa itu bukan di siang hari tapi sesudah maghrib Nah kalau di siang hari bisa mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim suami istri, ya wajar lah, hmm, lagi puasa, situasinya tidak mendukung, ya pantas aja nih iso ngempet wong poso. Kalau di siang hari mampu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya wajar, situasinya tidak mendukung. Tapi setelah maghrib loh, mampu mengendalikan diri atau enggak, kan biasanya setelah maghrib terus balas dendam koyo koyo kuwabe harap dintek ke wong liya aja sampai kebagian nah, oh, saurung untuk jabatan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya oh, kau ya begitu oleh jabatan ini malah lola lolo impoten malian kelimprak kelimpru ini namanya pelacuran intelektual. Ini namanya kejahatan moral. Ya padha karo wong nalika poso awane yo jujur, kuat, sabar, ikhlas. Bareng rampung maghrib ketok asline. Kullu syai'in qalu. Awan iki kaya yo yo sawabar yo ikhlas ngono. Bareng bar maghrib opo-opo kolu. Woi. makanya lek tiang kados kula bengok-bengok. Berantas korupsi. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pantes aku ngomong ngono, wong aku rano kesempatan korupsi kok. Ngopo sing arep tak korupsi? Paling-paling ya tahlil. berkata kandel kau wedi ya. suwe tawasule ya kiai sa Indonesia sebut kape ila hadratul al-fatihah wa ila hadratul al-fatihah thumma ila hadratul al-fatihah thumma ila hadratul hadratul al-fatihah eh, berkate kawedi ya. eh, berkata gepeng yang patekah mbah modele ngono ini kadang-kadang yang nakalan ngono lele berkata gede dah dah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kita berkat cilik ya la hmm. la la la en, la la en amine lo seje kita berkat gede yo amin amin amin ya, berkat gabang yo ah ah ah karek min ra diterusno Ah. Maka pemimpin yang adil itu besok di akhirat akan dapat naungan dan perlindungan dari Allah di hari dimana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah nek adil adil di bidang ekonomi ekonomi kerakyatan ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan rakyat Aja kok rakyat cilik sing urung bayar pajak diuber-uber diobrak ikon bayar pajak kon lunasi pajak lah sing korupsi ngantek triliunan korupsi miliaran dijiarke wae pajeke wong cilik 7000 8000 diuber-uber diobraki kepala desa dipeleter terus rah lurah pajeke rakyatmu wis lunas apa urung padahal pajek cek pitung ewu olong ewu nah sing korupsi ngantek miliatan kayak kok dijarke wae nah, gue sih ngomong ya sih jelas pajeknya urung bayar wide halo adil di bidang hukum bahasanya penegakan supremasi hukum tidak ada warga negara istimewa di negeri ini hukum nggak boleh pandang bulu karena kalau hukum pandang bulu eh, yang menang yang bulunya panjang ya bedes yang seneng hukum jangan seperti kampak jangan seperti pisau ojo kaya lading ke bawah tajam tapi ke atas tumpul nek mengisor lan depe rame ramai jret jret jret jret bareng mendur kau wetul ora paham wong goblok diomongi ngene iki lho ora paham model. Angel yang nggak cerdas itu angel. Maksudnya apa kok mengisor landep menduur kedul? Enek hukum itu berkaitan dengan orang bawah, masyarakat kecil wong ngisor yo jebret jebret jebret Anda dikenakan pasal sekian. Anda terkena pasal sekian. Tapi nek ke atas, kewedul soalnya diwale regane pasalmu piro? Ah, aku kendel ngomong ngene iki wong ora kenal wonge kok. Lha saiki kenyataan kok ngene iki, aku bengok-bengok ngene iki ora wedi balas aku ora wedi. Ncekel ki nyo saiki sing arep nyekel. Wong nyatane yo ngono tenan kok. Salahe bupati njaluk digebuki kok. Gebuki ra bupatine tok yo kabeh gebuki kok. Ngene iki bukan berarti kok terus aku rumangsa apik ngono ya ora. Nang yen dandani awakku dhewe bareng. Masuk aku ngomong kaya ngene nang terus kelakuanku ora padha karo omonganku ya diguyu wong akeh kok. Ngono lho. Wani nuturi bupati wani apa maneh petinggi. <laughs> Lurah sing timo nglimpruk-nglimpruk ngono. Ya nemen wanine to. Hei, eh, mohon maaf, wong sila pertama wis jelas dalam Pancasila ketuhanan yang maha wis ojo dirubah dari keuangan yang maha kuasa. Tetap ketuhanan yang maha. Mohon maaf para pejabat, para pemimpin ingat sumpah jabatan. Oh, dilantik sumpah jabatan medeni wong kok. Diungkul-ungkuli Quran ini loh. Aku ngeling no Pak Bupati wakilnya. Quran ditumpang nondukur sirah yang terus muning ini demi Allah saya bersumpah akan men menengosek tau gue akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dan demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima sumbangan dalam bentuk apapun ngono ngono nih Apal tak rungokno ngene kok. Lah saiki lek Gusti Allah saja sudah dilecehkan, apa maneh wong kroco-kroco model ngono kae. Jabatan adalah amanat dari rakyat. Menyia-nyiakan jabatan berarti pengkhianatan terhadap rakyat. gue tahu dikhianati apa kok tepuk tangan gue Makanya Bapak Bupati mohon maaf kula niku kalau lagi safari ya ceramah ke ya, ke, ke luar luar pulau. Sistem timawan mawon, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, ketemu sama kepala-kepala daerah, pimpinan-pimpinan daerah, selalu saya pesan, tolong Bapak, kalau melantik pejabat, eselon di bawah Bapak, tolong setelah dilantik, sumpah jabatan, dapat SK, semuanya diajak berdoa agar menjadi pejabat yang pinter dan benar, benar dan pinter agar menjadi pejabat yang baik. Saya bisanya berjuang lewat itu. Saya pesen kepada para kepala-kepala daerah, para pimpinan-pimpinan daerah. Setelah dilantik, sumpah jabatan dapat SK, tolong diajak berdoa Bapak. Siap, doanya bagaimana? Tak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu sauma ghadin Hah? Lah iya puasa dulu. Poso se oh, ento mangan sate tapi ngenteni maghrib. Nek urung maghrib ojo mangan sate. Pengen rawon ento mangan rawon tapi ngenteni maghrib pengen seger ngombe es degan ento tapi ngenteni maghrib nek urung maghrib ojo maka para pejabat boleh menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang bagus, tapi enteni ekonomi rakyat terangkat di se Ini kalau tepuk tangannya sampai kaya ngono kuwi oleh menikmati fasilitas rumah dinas yang mewah, mobil yang mewah, tapi yang tenin tenin, ekonomi rakyat itu wis mapan. saurung ekonomi rakyat mapan, poso dhisik. rakyat itu ambekane sek senen Kamis ngik ngik ngik kena sing pejabatnya kok kok kok kok kok ujungnya menari-nari di atas luka dan penderitaan rakyat. <clears throat> Kadang-kadang ono sing ke, nek ngomong oleh fasilitas mobil dinas bagus ini, ngomongnya mudah-mudahan mobil dinas ini dapat meningkatkan kinerja saya hubungannya lopo kuwi mobil dinas sampai kinerja gile hubungannya opo nek mentale mental api karakternya api ambek dikai mobil dinas geledekan nih tetep api kerjane Engke ana mobil dinas sing Mercy regane 10 miliar. nek mentale mental tikus ya tetep tikus, nek karaktere karakter garangan ya tetep garangan. Ben njaluk digebuki kok. Embo. Eh, lah saiki modele mboten kok, Bu. mantun dilantik sumpah jabatan ini dongane Allahumma barik lana rozak rozaktana ini mulai ya dong geragas kabeh itu ngemangan ya sing diwaca apa-apa dimploki saiki ah kok dereng terus dong nomor telu wes kok pokoknya pemimpinnya sing apik ngono wis <clears throat> intine ngono sing apik ngono mentingno rakyate timbang awake dhewe ngono kudu ngono kuwi kudu ngono kuwi mentingno rakyate timbang awake dhewe angger gelem ngono apik kanjeng nabi pripun kanjeng nabi ben aku luwe wetengku tak ganjel watu tak taleni sing umatku warek kanjeng nabi subhanallah huh. Mengkani kanjeng nabi ini luar biasa. Sejak karo nabi-nabi liyane. nabi liyane niku umate apik diapiki umate nakal dituturi tuturi gak kena dongake mati kowe modelmu kok ya ora ngandel lho tak omongi nabi liyane ngoten umate apik ya diapiki dimulyak-mulyakno umate nakal dituturi sak keneke wis dituturi kok ora kena ora nurut dongake cilaka dongake mati kaya nabi nuh contohnya lak ngono to halo Bareng umat nakal ora kena no langsung no elek. Rabbila tadarrun lardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah jangan engkau tinggalkan seorang pun di muka bumi ini yang menentangmu, yang kufur kepadamu. Karena kalau engkau biarkan hidup satu orang saja di muka bumi ini, mereka akan beranak-beranak tambah ke, tambah ke, tambah ke. Dan ini semua keturunannya juga akan menentangmu. Maka hancurkan mereka ya Allah. Maka binasakan orang-orang kafir dari permukaan bumi ini. Ngono Nabi Nuh. Ya langsung Gusti Allah mengadakan pemutihan pemutihan resik wong kafir-kafir itu. Jadi zaman Bian kata bencana kata musibah ku asline sing proposal ya nabine dhewe. Nah sing no proposal nabi ya Gusti Allah langsung ACC. Tapi lek Kanjeng Nabi mboten ngoten, umate tiapi diapiki, umate nakal dituturi sak kenee, tuturi gak kenek dibelani nang ngarsane Gusti Allah. Ora didongake cilaka, dibela-belani nang ngarsane Gusti Allah. Didongakno apik kok. Sama eling peristiwa perang Uhud niku. Nalika umat Islam wis terdesak karuan Rasulullah berdarah-darah gigi Rasulullah nggak ada yang tanggal itu. Uh, pasukan kita, hmm, pasukan Islam kok kita kaya melok perangnya. Waktu itu sambat dengan kanji Nabi, "Ya Rasulullah, angkat tanganmu, dengadahkan tanganmu. Mohonlah kepada Allah agar kita diberi bala bantuan, diberi kekuatan dan kemenangan, agar pasukan kafir dihancurkan." Kanji Nabi mau mesem, malaikat Jibril lo gak betah, gak sabar, mendoi kanjeng Nabi. Kenapa, Mas? Yo, ben gampang difahami ngono lho. Nabi yo gak kok ana apa Mas ngono yo ora, ben gampang difahami. Kenapa, Mas? nyun pamit nyun izin badhe napa gunung kula angkate damel napa lo uncalke wong kafir-kafir kae ben ajur nah ngene iki sampean diutus Gusti Allah napa karepe sampean dhewe ya karep kula dhewe ya sepurane Mas gak butuh bantuanmu aku nek Gusti Allah sing ngongkon aku gelem tapi nek karepe sampean dhewe ya sorry Mas gak butuh bantuanmu. aja ngono carane Mas nek mbok uncali gunung mati kabeh terus piye perjuangane eh jarno urip tak terus ayo menowo bapak ayo gelem iman gua anak do gelemiman ngono lho tak telatenane malah ke Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun Ya Allah berikan hidayahmu, petunjukmu kepada mereka. Mereka seperti itu karena mereka nggak ngerti. Coba umpama sampean eh, musuhmu raka karo-karuan tadi parah nih gunung tak angkat tak uncal nih musuhmu sampean biar jawab ya kono giat no ben gepeng kabeh bumi lo sampai sumpah melihat darah Rasulullah bercucuran, bumi bersumpah, demi Allah, sampai darah Rasulullah netes di tubuhku, aku akan balik badan. Aku harap mulet. Bumi lo sumpah ngono. Apa yang dilakukan Rasulullah mendengar sumpah bumi? malah sibuk nadai gede, sibuk nadai darah jangan sampai ini ada yang netes ke bumi lagi gue nek sampai netes no bumi mulet tenan gue bumi lagi Layon tek uang wong wong kayak bumi mulet coro sampean biye ya malah bu ecer ecer loh. pure pure ya mulet toh kono itu Rasulullah nah kita terang no kapan-kapan nek diundang menaik. yang ketiga karek loro ringkes ringkes saya rong menitan Ya iki lho ben tampil maneh. Wis kadung dikontrak. Sampun apane? Yang ketiga, sampun ya dipotong. Potong seje karo kiai ngono ku seje. kiai suwe karo sedelok wis kadung dibungkus ya wis. Ngono. Ha nek model ngene-ngene iki, oh bungkusane kawandel terus mau sedih lu alah ya dilongi kok apa nih kuwi persekot kuwi aku seruh rahasiamu yang ketiga bisa khawatil agnia kedermawanannya orang-orang kaya orang kaya harus dermawan punya kepedulian sosial yang tinggi sehingga terjadi pemerataan Pemerataan bukan berarti harus sama rata. Niku rak neong wong komunis. Bukan berarti sama rata. Cuma yang selama ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin harus dirubah. Yang kaya makin kaya, oke, okay. tapi yang miskin harus jadi kaya. Nah, sing tepuk tangannya jelas melarate ya, kuwi. <coughs> Sadari bahwa semuanya hanya titipan, wong jarene mubalek-mubalek iki kalau Bondo dunia ramai lak duwe filosofi ini koyok tukang parkir tukang parkir dititipi mobil mewah-mewah larang-larang wakai nunggu ya bangga ah mobilku wakai <laughs> tukang parkir sampel gitu biasa kayak mobil titipi mobil api titip mobil api biasa nah, begitu mobil dijuguk karo sing duwe yuk gak sedih blas cukup cukup Mbaknya aku ora melok duwe. Dijukuk karo sing duit. Biasa. sakit Bu nggih? Nggih apa? langan duit hewe, pakaian sak lemari mbok ora tarit. Dadi wong nek iso ngono, entuk ya kebungan, kelangan yora ya kesusahan. Biasa. Bu, berbagi sing sugih-sugih niku nek gelem berbagi niku donyane tambah akeh. Investasi akhirat itu bunganya 700%. Modelmu kaya ora ngandel kok sampean diomongi. Ayat Qur'ane lo jelas, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة loh 700% investasi akhirat bunganya 700% hendek donya di ono ana bank sing bunga 700% ra ono Gusti Allah itu 700% yang ngekeki jadi nggak ono ceritane wong sugih tadi kere gara-gara sodakoh nggak ono ceritane wong sugih tadi melarat gara-gara nyantuni yatim malah blegedu ya e. ngono kuwi lek diomongi yang bantah hmm hmm biasanya lambe-lambe kudungan Hmm. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono kuwi. Jere nek sedekahi duwite tambah akeh, tambah gedhe, nyatane wong aku nduwe dhuwit sak juta tak sedekahke 300.000, ya karek 700. Nek kiai ku ora iso matematika. Do ngajak kere kok kiai-kiai ku. Wong sedekahi duwite dilongi dikurangi kok iso tambah akeh. Ya ora ana rumuse, ndi rumus dikurangi ya tambah sithik. mau dikurangi kok tambah oke padahal ono lo rumuse lah segoro segoro bauun dino dikurangi wae dikurasi wae tapi segoro ora tahu kentekan iwa segoro nanti sing kentekan iwa tambah oke kok iwa e menunggu yang bantah ngomongin cene iwa era gelem kabeh. iwa mbok kon kabeh bareng Wong ku sing dijukuk ora mengiwak gede lho, iwak cilik-cilik gatul-gatul, teri-teri yo katut kabeh. Ning segara ora tau kendhaan iwak, tambah akeh iwake. Ayo bantah meneh. Nah yo jarene lek disodakoke tambah gede ora tambah cilik. Ora ana critane wong disodakoke dikurangi kok tambah gede. Ya tambah cilik kuwi. Padahal ana lho critane dikurangi tambah gede. Apa bocah sunat? Bocah sunat ya asline barange ya cewilik mengkeret. Nah, disunat ya diketok dikurangi to. Mosok kuwi tambah cilik? Ya ora. Ya tambah ndelon teng koteng koteng kok. Kuwi asline barange kan cilik mengkeret to. Nah, disunat ya diketok tek. Jane kan tambah cilik nyatane. Ya gentel lo. Kuwi gentel ngono. Ngono kok saya gak percaya. Oi, Bu. Wong nek ahli sodakoh niku tambah suge. Soalnya setiap hari manusia itu didampingi dua malaikat, yang masing-masing malaikat berdoa. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ti mumfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu. Ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, sing malaikat itu mandi dengan nih. Si malaikat leh donga medeni, Allahumma timum sikan talafa ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya tidak mau menafkahkannya di jalanmu kerusakan. Oi, Agane wong sing mau modit-moditi ono, ae musibah. E. Dongane malaikat ngono, muga-muga dikai kerusakan ambek Gusti Allah. Segala sesuatu di dunia ini perlu latihan, Bapak Ibu. Pengen iso bal-balan kudu gelem latihan bal-balan. Nyauto pengen iso bulu tangkis kudu gelem latihan pengen iso pidato ya kudu gelem latihan pengen iso nyanyi ya kudu gelem latihan pengen dadi wong sugih kudu sering-sering latihan sugih latihan dadi wong sugih lho latihan dadi wong sugih niku pripun eneng eh, masjid dibangun KI oh latihan sugih ono bocah yatim hmm KI latihan suge fakir miskin KI latihan suge TPK madrasah dinia KI latihan suge kiai bar ceramah latihan suge sama nek sering latihan suge minimal jadi juara harapan harapan jadi wong Suge kuwi tapi ojo kulino latihan melarat we awas jadi juara melarat latihan melarat itu biar wis duwe nek sik njaluk. Akeh ngono ka lho potongane ngono. Koyo ngesaki rokok, ngesaki dhewe. Ngono ana kancane ngemut e, njaluk rokoke. <laughs> Kuwi latihan kere kuwi. Mohon maaf. Latihan melarat wis karuan itu bantuan itu untuk rakyat miskin. Jatahe rakyat miskin. Eh, lah kok dintit, lah kok dijukok, kuwi jenenge latihan kirit, titekno ngon melarat dunia akhirat ya. Raumum gila ngaji ya. Sepurane kula omongane kasar sepurane. Pak Bupati mohon maaf. Jenengan yen kepengen alus gak, kapan-kapan ngundang kiai bangsa alus. Ya demit ngono undangan. Puntene. Kula pancene kasar, ngapunten. Ya kadang-kadang dilokke kasar banget, mohon maaf bagi saya kasar nggak masalah. Yang penting kan laris. Nek laris oke sing ngrungokke, ceramah halus sing ora payu. Halus ceramah sing teko mek wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Mungkin <laughs> mboten sedaya sing kasar niku elek kok. Anggite sing kasar mesti elek. Ora kabeh sing halus iku apik kadang-kadang halus yo nyilakake lumut ya halus tapi yang bereseti yo manfaati ngono lo mengkasari janggut ngangeni kasari omongannya Anwar Zahid uh, ngangeni pol di tni bengi lak ngipi gue wong iki ae lho wis karuan 6B mawon update status lagi ngaji bareng sepanggung sama Anwar Zahid ngene guys banggane ra iso sepanggung karo aku numpang tenar ngono ku situ sitoke update ngono lagi sepanggung sama Anwar Zahid mudah-mudahan kapan-kapan bisa sepanggung lagi Nah, gitu aku kurang ngerti ngono you know, meneng ae kowe. Urusan-urusanmu urusan belakang. Asline Pak Wakil Bupati ku iri asline. Pengen sambutan asli pengen sambutan. Ket mange tak ingeti ya modele pas Pak Bupati sambutan iki modele koyo piye ngono modele. Untungane kok gak lunga ya bupati mau kok gak lunga. Bupati lunga lah aku sing sambutan. Wah asline ngono. pengen caper deh ini. Wes wes wes, pokoknya ngono lah. Nomor papat menengo wae. wadil fukoro dongane wong-wong fakir, eh wong fakir. Sing kayak ndongsong-ndongsong napa-napa. Lu pancen kita itu nggak adil harus kita akui. ana apa acara apa yang sugih teko keri yo manggone ngarep wong melarat teko ndisi yo dongsong nang ngisor-ngisor wit-witan ana wis jian tenan